mantan penghuni jahanam Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Zilal Jannah. Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yukhriju la yukhriju Allahu minan nari kauman muntinin qad mahashathum nar fayadkhuluna al-jannata bi syafa'ati yusammuna fiha jahannamiyun mantan penghuni neraka ini ya jadi pernah masuk neraka yang tadi saya bilang orang beriman tapi apa boleh buat dosanya lebih berat setelah dibantu pun ada syafaat ternyata masih belum bisa membantu masuk neraka dulu ini ada istilah buat mereka nanti mereka masuk surga namanya jahannamiyun jahannamiyun ini julukan artinya orang-orang yang pernah lewat neraka Kata Nabi SAW, Allah benar-benar akan mengeluarkan dari neraka satu kaum yang sudah berbau busuk. Kena luka-luka mereka, darah, nana, na'udzubillah. Yang telah terbakar api neraka. Lalu mereka masuk ke dalam surga dengan syafaat orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Mereka berada di surga dan dinamai jahannamiyun. Ya. Tentu ada banyak hadis menjelaskan itu ya. Nanti hadis satu dan hadis kedua terusnya ini akan menguatkan satu sama yang lain. Kita bacakan hadis selanjutnya yang menguatkan hadis sebelumnya tadi hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Tirmidzi. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyun." Satu kaum akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu mereka masuk surga dan diberi nama dengan Jahannamiyun. Cuma perlu digarisbawahi satu hal ya. Jadi ada syafaat yang akan didapatkan oleh seseorang di timbangan amal. Seperti saya jelaskan. Mungkin ada saudaranya yang mati syahid, mungkin ada pertolongan dari eh, temannya, mungkin dari Nabi SAW. Ada syafaat diberikan. Itu bisa. Misal amal solehnya ada seseorang sudah lolos, punya amal soleh banyak maka Allah izinkan dia memberikan syafaat sesuai dengan kadar amal solehnya misal dia punya 100 pahala lebih maka nanti dia akan bisa memberikan syafaat sekadar itu saja jadi kalau ada kerabatnya misalnya butuh 1000 pahala untuk masuk surga ada satu temannya bantu 100 ada satu temannya bantu 50 bantu tapi tidak diambil dari pahala orang itu ya cuman kadarnya saja maka diberikan kepada dia. Nah, ada orang-orang subhanallah sudah dibantu-bantu pun masih belum lolos. Masuk neraka dulu, masih ada dosanya. Nah nanti kalau sudah masuk neraka dan penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Azza wa Jal akan mengizinkan syafaat yang lain. Ini khusus untuk dikeluarkan orang-orang yang sudah disiksa di neraka dulu. Baik dosanya sudah bersih atau dosanya belum bersih semua. Ada syafaat diberikan. Di antaranya adalah tadi dikatakan dalam hadis Bukhari ini. Kalau akan keluar dari neraka nanti dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan ada sebuah hadis juga yang menjelaskan Nabi SAW pada saat sudah masuk surga bersama orang beriman, maka Allah Azza wa Jal mengizinkan Nabi SAW untuk mengeluarkan dari neraka siapa yang beliau inginkan. Gitu kan? Sama dengan orang-orang beriman, mereka nanti akan mengeluarkan juga orang-orang beriman yang lain yang mereka inginkan dari teman-teman mereka, dari kerabat mereka. Tapi setelah mereka ini dibakar dan Allahu alam berapa lama? Karena mereka masuk neraka sementara orang lewatin sirat, gitu kan? Sebelum masuk surga, nanti kita akan pelajari ada namanya kantor, sebuah lapangan luas yang orang antri dulu, bukan antri, nunggu-nunggu dulu di situ. Dibersihin apapun yang sisa dari masalah hati mereka. Misal, ada orang mukmin si A sama si B pernah punya masalah di dunia. Waktu timbangan amal tadi, mereka saling tuntut nih. Si A nuntut si B, ya. Si A mengatakan, "Ya Allah, si B ini pernah gibah saya." Diambillah pahalanya si B dikasih kepada si A. Tapi ternyata setelah ditimbang amalnya si B, masih bisa lolos surga. Berarti dia sama A sama B kan sama-sama lolos nih. Nanti ketemu di kantor. Nah di sini Allah SWT akan bersihkan hati mereka. Jadi sudah tidak ada lagi saling melepaskan. Walaupun ini tadinya telah mengambil pahala dia. Atau mungkin suami istri pernah bertengkar di dunia. Pernah cerai. Itu diangkat semua rasa cemburu mereka. Nggak ada lagi. Orang masuk surga dengan hati yang bersih, gitu kan? dengan hati yang bersih. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam surga. Setelah masuk surga baru ada syafaat. Ini Allah alam durasi waktunya berapa lama? Jadi jangan sampai ada yang menganggap oh berarti orang masuk surga masuk neraka pun tetap akan keluar. Benar, tapi Allah alam berapa lama disiksa? Dan siksaan neraka ini bukan main-main sebagaimana sudah kita pelajari dari sebelumnya. Berat, berat. Ya, kita ambil korek gas bakar jari kita saya sudah sakitnya luar biasa. Gimana kalau api itu melekat karena sifat api neraka melekat di tubuh sampai hangus. Setelah itu baru Allah SWT utuhkan lagi, melekat lagi, begitu terus, tidak ada berhenti, tidak ada mati, kan berat ya. Maka jangan dianggap remeh. Cuman tetap rahmat Allah datang kepada orang-orang beriman yang bermaksiat, dinamakan uh, usatul mukminin ya, ahli maksiat dari orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain Hadis ini cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Zilalul Jannah. Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari bumi pada hari kiamat dan itu bukan untuk berbangga-bangga. Ini bentuk kerendahan Nabi SAW merendahkan diri. Alaihi beliau tawadu Beliau merendahkan diri, beliau mengatakan, akulah orang yang paling pertama dibangkitkan pada hari kiamat dan itu bukan untuk berbangga-bangga. Aku diberikan puji-pujian dan ini juga bukan untuk berbangga-bangga. Jadi yang dimaksud dengan puji-pujian, ada hadis panjang namanya hadis syafaat. Nanti manusia kepanasan di mahsyar lalu mereka mendatangi nabi-nabi semuanya nolak. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala datang dan menghakimi manusia ke surga atau ke neraka. Mereka belum tahu kalau neraka itu lebih berat sebenarnya. Maka pada saat itu mereka mendatangi Nabi SAW dan mereka mengatakan, Hai Muhammad, kalau Nabi terakhir dengan mula karena kerasulan dan kemudian ditutup, maka mintalah kepada Allah agar diberikan atau datang menghakimi kami, memberikan syafaatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya pun pergi ke bawah arsh. Kemudian ya, dibukakan dan saya sujud ya, dan dibukakan untuk saya Eh, puji-pujian yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Sampai terdengar suara mengatakan, Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Tapi makna daripada hadis ini di sini tertulis, aku diberi puji-pujian, maksudnya itu. Puji-pujian, waktu beliau sujud di singgasananya Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia. Dan ini bukan juga untuk berbangga-bangga. Aku adalah sayyid atau penghulu manusia pada hari kiamat dan ini bukan untuk membangga-banggakan atau dibangga-banggakan. Aku orang pertama yang masuk surga pada hari kiamat dan ini bukan juga untuk dibangga-banggakan atau membangga-banggakan. Aku mendatangi pintu surga seraya memegang pegangannya. Maka mereka bertanya para malaikat, "Siapakah ini?" Aku menjawab, "Aku Muhammad." Mereka pun membukakan pintu untukku. Lalu aku masuk, ternyata aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku, Allah Azza wa Jalla. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepala wahai Muhammad, bicaralah. Maka pembicaraanmu didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu akan diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu akan diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Dia mengatakan, pergilah kepada umatmu. siapapun siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji gandum keimanan, maka masukkan ia ke dalam surga. Ini syafaat ya, yang tadi kita bilang pertolongan. Jadi orang sudah masuk neraka, Nabi SAW bisa keluarkan mereka. Lalu aku pun pergi, maksudnya pergi ke neraka ya. Nabi SAW ke neraka, siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, seberat tadi dikatakan biji gandum, maka aku masukkan, memasukkan mereka ke dalam surga. Aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku, lalu menghadap lagi dengan Allah. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad. Bicaralah maka pembicaraanmu akan didengarkan. Katakanlah perkata, maka perkataanmu akan diterima. Mintalah syafaat maka syafaatmu akan diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku lalu aku mengatakan umatku, umatku wahai Rabb. Allah mengatakan, Pergilah kepada umatmu, siapa yang kau dapati dalam hatinya, terdapat seberat biji sawi keimanan. Kalau tadi biji gandum, lebih besar, biji sawi lebih, lebih kecil lagi. Ya maka masukkanlah ia ke dalam surga. Aku pun pergi ke neraka. Siapa yang aku dapati dalam hatinya ter, terdapat seberat itu biji sawi lebih kecil dari tadi, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Setelah Allah selesai mengadili umat manusia dan memasukkan siapa yang masih tersisa dari umatku ke dalam neraka bersama penduduk neraka, maka penduduk neraka mengatakan, "Tidak bermanfaat bagi kalian bahwa kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Jadi nanti orang yang dikeluarkan oleh Nabi SAW adalah orang yang dalam hatinya ada seperti biji gandum. Beras ya, seperti beras. Biji gandum seperti beras. Seperti itu saja dari keimanan dikeluarkan dari neraka. Tapi disiksa dulu tentunya. Setelah itu dikeluarkan lagi seperti biji sawi. Lebih kecil lagi daripada itu. Seperti debu saja ya. Dikeluarkan dari neraka tertinggal orang yang dari umat Muhammad SAW masih ada yang imannya tidak seperti itu. Buruk sekali mereka. Lalu penghuni neraka dari orang kafir berkata kepada orang-orang beriman nih, yang tidak ada imannya, imannya tipis sekali. Mereka mengatakan, tidak ada manfaat buat kalian ya, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Artinya kalian juga masuk neraka nih buktinya. Al-Jabbar Allah SWT, Al-Jabbar sifatnya Allah yang maha perkasa ya. Al-Jabbar mengatakan demi keperkasaanku, sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Malah Allah bantah orang-orang kafir dan akhirnya orang yang tadi imannya lebih tipis daripada debu pun itu dikeluarkan oleh Allah SWT. Prosesnya adalah di sini dikatakan demi keperkasaanku sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Lalu dia Allah mengutus para malaikat kepada orang-orang mukmin di neraka tadi untuk mengeluarkan mereka dari neraka dalam keadaan tengah telah hangus. Lalu mereka dimasukkan di sungai kehidupan ini sungai kehidupan ada di tepi surga. Maka mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji-biji tumbuh di bui aliran dan ditulis di kening mereka mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah atau utaqaur rahman. Jadi di keningnya ada tulisan karena mereka berhasil lolos dari api neraka. Kemudian mereka dibawa pergi lalu mereka masuk surga maka ahli surga menyebut mereka dengan jahannamiyun mantan penghuni neraka jahanam. Al-Jabbar mengatakan tapi mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Al-Jabbar. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya orang-orang yang akan keluar dari neraka nanti ya atau seperti judul kita mantan penghuni neraka dan ini termasuk karunia dari Allah SWT untuk orang beriman ya dan ini dengan hikmah Allah terjadi orang-orang kafir masih bisa mengolok mereka di neraka akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang juga merincikan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Zaid al-Fakir mengatakan, kami berlalu di Madinah ternyata Jabir bin Abdullah menuturkan hadis Rasulullah SAW pada satu kaum dengan duduk bersandar pada tiang. Ternyata ia menyebutkan tentang Jahannamiyun. Maka aku mengatakan kepadanya, wahai sahabat Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, "Apakah yang Anda ceritakan ini?" Sedangkan Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 192, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." <clears throat> "Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar." Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan ia. Kemudian juga dalam surah As-Sajdah Ayat 20 A'udzu billahi minasyaitonir rajim kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha Al-ayah setiap kali mereka penghuni neraka hendak keluar darinya maka mereka dikembalikan lagi ke dalamnya Lalu apa yang Anda katakan ia balik bertanya maksudnya Ibnu Mas'udin e, bertanya Maaf, Jabir kembali bertanya. Jadi Zaid Al-Fakir ini adalah seorang tabi'in. Bertanya bagaimana Jabir memahami dua ayat tadi kalau penghuni neraka selalu dikembalikan dan tidak bisa keluar. Sementara dia sedang membahas hadis Nabi SAW, ada orang yang akan dikeluarkan nanti dikenal dengan Jahannamiyun. Lalu Jabir balik bertanya, apakah kamu membaca Al-Quran? Aku menjawab, iya. Lalu ia bertanya, apakah kamu mendengarkan tentang maqam, kedudukan Muhammad yang untuknya Allah mengutusnya? Aku menjawab, iya. Lalu Jabir berkata, itulah maqam Muhammad yang terpuji yang dengannya Allah mengeluarkan siapa yang bakal dikeluarkan. Kemudian ia menggambarkan pemasangan sirat dan berlalunya manusia di atasnya. Lalu perawi Zaid al-Fakir mengatakan, Aku khawatir bila aku tidak menghafal hal itu. Cuma ia menyangka bahwa suatu kaum akan keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya. Yakni mereka keluar seolah-olah hitamnya sumsum. -sum. Kemudian mereka memasuki sungai dari sungai-sungai surga lalu mandi di dalamnya. Lantas mereka keluar seperti kertas. Di sini disebutkan idam sumsum -sum, dalam hadis sebenarnya bahasa Arab ya ialah sumsum -sum yang sudah dikenal ya. Idanuhu maksudnya ialah dibiarkan terkena matahari maka menjadi hitam. Mereka diserupakan dengannya dalam hal yang sangat hitamnya. Karatis seperti kertas ya mereka diserupakan dengannya dengan warna putihnya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah nanti akan ada orang dikeluarkan pada hari kiamat dari neraka. Walaupun ada ayat-ayat yang seperti tadi dua surah ya, yang disebutkan dalam surah Al-Imran 192 dan As-Sajdah ayat 20 ternyata ayat-ayat ini dimaksudkan adalah orang-orang kafir adalah orang-orang kafir setiap kali mereka mau keluar mereka dimasukkan lagi kafir, musyrik dan munafik yang kekal di api neraka sementara orang beriman berbeda mereka tetap dipastikan akan keluar dan ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ya seperti eh, beberapa kelompok ya yang mengaku dalam Islam seperti Jahmiyah misalnya mereka kelompok ini mengatakan orang kalau berbuat dosa maka kekal di api neraka. Ya, sama kalau tidak salah kasus mutazila juga mengatakan itu ya. Mereka mengatakan e, perbuat e, pelaku dosa besar kayak orang berzina misalnya, kalau orang berzina kemudian tidak sempat taubat itu kekal di api neraka. Ini terbantahkan dengan dalil-dalil. Kalau mereka akan keluar, mereka akan keluar. Bahkan ada orang yang pantas masuk ke neraka tapi dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikeluarkan setelah masuk neraka dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini masuk dalam wab'athhu maqaman mahmudan allati wa'atta dalam doa kita yang kita baca kalau selesai azan ya ati muhammadanil wasilah wasilah itu adalah istana di surga yang tertinggi yang diperebutkan oleh para nabi-nabi kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti yang diucapkan lalu bacalah salawat untukku Setelah la ilaha illallah kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Doa salawat Ibrahim yang kita baca pada saat tahiyat. Ya. Kan? Kemudian mintalah wasila untukku. Allahumma rabb hadzihi dawati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasila Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al wasila wasila adalah istana di surga yang tertinggi. Kata Nabi SAW, dia adalah istana tertinggi di surga dan tidak layak kecuali untuk satu orang saja. Persaingan para nabi-nabi. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Lalu kata Nabi SAW, doa lanjutannya adalah, setelah wasilah, wal fadilah, wab'athu maqaman mahmud. Dan karuniahkanlah Nabi SAW maqaman mahmud. Maqaman mahmud dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis ini. Ternyata adalah syafaat yang diberikan untuk orang-orang beriman agar mereka keluar dari neraka.